Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar dengan Al-Quranul Karim dan Dinul Islam agar Allah memenangkan agamanya di atas seluruh agama walaupun orang-orang musyrik membenci hal itu. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Ya Allah semoga salawatmu salam berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam untuk manusia termulia yang seharusnya dijadikan qudwah dan suri tauladan bagi umat manusia. Tidak ada jalan keselamatan kecuali meniti jalan beliau. Tidak ada jalan menuju surga kecuali kita berjalan di atas petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga sholat itu bersambung untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Yang pertama, Ana sangat bersyukur sekali bisa berkumpul dengan antum semua di sini. Masya Allah. Jamaah rahimakumullah. Hari ini tanggal berapa? Tanggal berapa? Yang bilang tanggal 2 angkat tangan tadi. Jamaah nahnu muslimin. Kita orang-orang Islam. Orang Islam itu harus beda sama yang lainnya. Bukan kita mau tampil beda, bukan. Tapi memang Allah mengatakan kuntum khaira ummah. Kalian itu umat terbaik. Kalau ternyata umat terbaik itu jadi ekor, kapan dia akan memimpin? Allah tatkala mengatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Dalam sepanjang sejarah manusia dan kelak sampai manusia itu musnah dari muka bumi ini, kitalah umat terbaik. Maka kalendernya umat Islam beda. Bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan mantashabbaha biqaumin fahuwa Barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk dari kaum tersebut. Dan kita tahu orang-orang di, di di Eropa, di Amerika, orang-orang Nasoro sejak zaman dulu, sejak sebelum datangnya Islam pun mereka sudah menjadikan kalender Masehi sebagai kalender mereka. Sedangkan kita umat Islam memiliki kalender sendiri. Apa kalender kita? Hijriah. Ada berapa bulan? 12 bulan. Anak kasih aja yang bisa jawab. Nih. Kita lihat nih umat Islam di Sragen Sebutkan 12 bulan umat Islam ما شاء الله تفضل محرم صفر ربيع الأول ربيع الآخر جماد الأولى جماد الآخر رجب شعبان رمضان شوال ذو القعدة ذو الحجة ما شاء الله فضل فضل ما شاء الله إياه Barakallah. Ada yang lainnya? Anda mau kasih buat yang sebelah sini. Masa orang Islam harus mikir ditanyai kalendernya. Kalau ditanyai kalendernya orang Nasrani bisa jawab. Itu kalendernya orang Nasrani. Masihi itu artinya Kristus. Betul jemaah. Cuma kita nggak sadar karena sudah menjadi darah daging kita. Sebelah sini. Fadl. Fadl yang keras tentu. Muharram. Sofar Jumadil Ula. Rabiul Awal. Rabiul Thani Oh, balik lagi. Jadi awalan Muharram. Sofar Rabiul Awal. Rabiul Thani Jumadil Ula. Jumadil Tsaniyah. Rajab Syaban, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Nggak ada Ramadan. Fadl-fadl Subhanallah. Kita kita punya masalah besar jemaah. Ini menurut kita sesuatu yang kecil. Tapi ini sebuah indikasi kalau umat Islam itu belum bangga dengan Islam. Kita bahkan meremehkan agama kita. Allah itu menyebutkan secara khusus. Allah mengatakan inna iddatasyuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya hitungan bulan. Bulan. Bulan itu pakai matahari apa pakai bulan? Baik. Umat Islam menghitung bulan pakai apa? Pakai hilal di mana tatkala orang-orang bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam yas'alunaka 'anil ahillah mereka bertanya ya Rasulullah ini rembulan kok bisa berubah ya dia kecil kemudian membesar membesar membesar kemudian dia jadi bulat kemudian jadi kecil lagi dan hilang mereka tanya fenomena alam ini kadangkala orang Ya kita yang udah Islam kadang-kadang nggak -kadang pernah tanya. Kenapa kok bisa seperti ini rembulan? Apa kata Allah? Qul hiya mawaqitu linnasi wal Katakan kepada mereka itu rembulan dibikin kayak gitu sama Allah Jalla Jalaluh sebagai apa? Penentuan waktu untuk manusia. Waktu ibadah, waktu untuk bercocok tanam, wal haji dan untuk pelaksanaan ibadah haji. Itu pakai hilal. Maka tatkala Allah mengatakan sesungguhnya jumlah bulan indallah di sisi Allah. Inna iddatasyuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah itu ada dalam kitab Allah. Apa maksudnya kitabullah di sini? Anak kasih hadiah. Kitab Allah yang mana? Jemaah yang sebelah situ. Fadal. Kitab Allah yang mana? Al-Quran dan Sunnah. Iya, hampir betul, hampir. Cuma belum betul. Ya Allah. Kitab Allah ini maksud kitab bilang ini apa kitabnya? Fadal sebelah situ. Nah. Soalnya Allah mengatakan sesungguhnya bilangan bulan itu di sisi Allah 12 bulan termaktub dalam kitab Allah. Lauhul Mahfud. Dengar dari mana itu? Ada bocoran tadi yang lihat. Iya di dalam Lauhul Mahfud. Ithna asyara syahran fi kitabillah Yawma khalaqas samawati wal ard Pada hari penciptaan langit dan bumi Bayangkan 12 bulan itu dari Muharram sampai Dhul Hijjah Itu sudah ada sejak penciptaan langit dan bumi Berbeda dengan Januari, Februari. Sejak kapan adanya? Dibikin oleh manusia. Untuk menentang syariat Allah. Maka kita harus bangga. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Apa aja bulan haram? Fadl yang di depan ini. Nah, antum. Apa bulan haram? Kira-kira lah Terhadap yang di sebelahnya roja, Syaban Ramadan Hijjah Masya Allah Hadiahnya separuh Baik, fadol, fadol Anak kasih hadiah, gak apa-apa Pokoknya berusaha, Masya Allah Baik, yang di sebelahnya lagi Rojab Syaban pak Dzulqaidah, masya Allah nambah satu dia. Nggak apa-apa, anak kasih hadiah lagi, kasih kita punya nggak apa-apa. Baik, masya Allah. Antum cuma mau nambah satu kan? Iya, apa? Muharram, Rajab, dulu Dzulhijjah, masya Allah. Barakallahu fiikum. Fadl, fadl, ma'alaikum jamaah ya. karena hadiahnya banyak harus dibagi anak jadi bingung pertanyaannya apa gitu. ala kulihan kita tahu ada empat bulan haram. Kita masuk bulan Rajab. Rajab ini salah satu bulan haram. Ada apa dengan bulan Rajab? Kita tanggal 5 tatkala melihat awal hilal itu ada baca doa apa doanya melihat bulan sabit? Mana yang mau jawab? Jemaah. Masya Allah. Sebelah sini. Karena kita nggak pernah memperhatikan itu hilang. Kita kan kalendernya pakai matahari. Iya, kita kalendernya pakai masehi. Yang kita tahu Masih itu pakai matahari hitungan. Kalau kita pakai rembulan. Itu umat Islam pakai rembulan. Kita mau Islam apa bukan? Muslim ya. Apa doanya ngelihat bulan sabit? Baik. Pas nggak ada yang bisa jawab sini. Sebelah sini. Masya Allah. Yang di situ dari tadi anak lihat, masya Allah. Fadl, fadl. Pernah nggak memperhatikan bulan sabit? Sekarang ini tanggal 5 udah mulai besar tuh. Orang tua itu kalau berangkat sama anaknya tunjukkan. Anak-anak itu kadang kalah tanya sama bapak, ayah ini bulan kok bisa jadi kecil ya? Tahu-tahu nanti besar. Apa jawab bapaknya? Oh memang sudah kayak gitu Allah ciptakan. Nah yang sebelah sini. Doanya ngelihat bulan sabit. Ya, kalau gitu belajar lagi gitu nanti, Apa jemaah? Ada yang cari Mungkin ala dapat hadiah. Kita nih ilmu tadi malam kita bahas ilmu itu diamalkan, bukan cuma buat gaya-gayaan. Wah aku tahu soalnya. Bukan, tapi diamalkan setiap hari, setiap bulan kita ngelihat itu bulan sabit ya berubah dari bulan Jumat dan akhirah kita masuk kepada bulan Rajab. Rajab nanti kita akan melihat hilal Syaban. Selesai Syaban nanti kita akan melihat hilal Ramadan. Seperti itu terus orang muslim. Karena ibadah seorang muslim itu ikut kalender Komariah. Kita ada puasa pertengahan bulan. Tanggal berapa? 13, 14, 15. Pakai apa hitungannya kalau bukan pakai komari? Ya? Mau pakai masehi. Kadangkala orang mengatakan, insya Allah puasa tengah bulan di bulan April ini jatuh pada tanggal sekian, sekian, sekian. Subhanallah. Berarti kita lebih memenangkan kalender masehi daripada kalender hijriah. Ya Ustaz, orang-orang udah tahunya kalender Masehi gimana lagi? Bukan gimana lagi Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak membiarkan kemungkaran. Beliau merubah itu kemungkaran. Apalagi kalau urusannya sudah ada nilai kesyabuh sama orang-orang kafir. fillah. Tema kita hari ini apa? Apa jemaah? Sebagian lihat di belakang. Taib ala kulihat Para penuntut ilmu itu Masya Allah Semangat untuk datang menuntut ilmu Dia tidak urusan sama temanya Apapun temanya Yang penting anak datang untuk belajar ilmu Namun biasanya orang yang tahu tema itu Paling tidak dia mempersiapkan diri Oh masalah ini anak mau baca Kayaknya anak punya bukunya tuh Jadi dia baca sehingga tak datang ke majelis ilmu dia akan menanyakan sesuatu mungkin tadi anak baca kitab kok kayaknya Ustaz nggak sesuai dengan yang disampaikan Ustaz. Sehingga majelis ilmu itu semakin semakin kaya dengan maklumat baik dari jemaah yang memberikan pertanyaan atau dari ustaz yang menyampaikan hal itu. Baik. Ahibati fillah. Pernikahan itu Allah menyebutnya mitsaqan ghalidha wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha dan wanita-wanita itu telah mengambil dari kalian perjanjian yang besar sekali. Jadi bapak-bapak yang sudah menikah dan di sini mungkin ada adik-adik yang ingin menikah. Ketahuilah bahwa pernikahan itu bukan sesuatu yang sederhana. Tapi sesuatu yang akan dimintai pertanggungjawabannya. Allah menyebutkan kalau pernikahan itu misa ghalidha sebagaimana perjanjian yang Allah ambil dari Bani Israel Allah sebut misa ghalidha. Ya, mungkin yang suruh majuin. Yang di depan agak maju ke depan sedikit. Nah, bergerak bergerak ke depan jamaah. Baik, kembali kita sampaikan bahwasanya pernikahan itu bukan sesuatu yang mudah. Butuh pertanggungjawaban. Dan tujuan pernikahan itu bukan hanya memperbanyak anak. Kita lihat sebagian orang menikah hanya untuk menyelesaikan masa lajang. Kenapa nggak enak Ustaz menjumlu? Kayaknya anak lihat orang kalau punya istri, ya senang banget hidupnya. Nah, karena pernikahan salah satunya adalah untuk meraih kebahagiaan. Allah mengatakan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah dan Allah menjadikan di antara kalian mawaddah cinta dan kasih sayang. Apa tujuan lain dari pernikahan itu yang banyak dari umat manusia lupa? Bahkan ada orang sampai umur 50 tahun, sampai umur 60 tahun, dia lupa kalau ada tujuan yang lebih mulia dari sekedar membangun rumah tangga di dunia ini. Yaitu tujuannya adalah membangun rumah tangga di surga Allah Subhanahu Kenapa? Semua yang kita cintai pasti kita akan berpisah dengannya. Bahkan Jibril alaihissalam pernah berpesan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, "Ya Muhammad, ahbib man syi'ta. Fa innaka mufariquh." Muhammad, silahkan kau mencintai siapa saja yang kau suka. Kau pasti berpisah sama dia. Di mana berpisah? Di dunia. Pasti berpisah. Karena ya. Allah sudah menjadikan kodrat kehidupan manusia ini berakhir dengan kematian. Dan kematian itu tidak menyelesaikan semua masalah. Akan ada kehidupan setelah kematian itu. Ahibati fillah. Maka dari itu seorang muslim tatkala berpikir pernikahan ini tujuannya adalah sampai ke akhirat, maka dia berpikir bagaimana dia sampai ke akhirat bersama istri dan anak-anak. Karena sebagian di antara kita pagi bekerja, sore bekerja, malam bekerja, terus dia nggak berhenti bekerja. Yang ke sawah, yang mungkin jadi pegawai, yang mungkin jadi tukang bangunan. Dia hanya berpikir bahwa kehidupan dia ya inilah. Saya pulang dari tempat kerja, dapat duit, ngasih makan keluarga. Selesai. Padahal tidak. Allah menceritakan di surat Zuhruf ayat 70. Udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Kata Allah, masuklah kalian ke surga bersama pasangan-pasangan kalian. Dan kalian akan penuh dengan kebahagiaan di sana. Itu tujuannya. Di surat Ar-Ra'd ayat 23 setelah Allah menceritakan tentang sifat orang-orang yang layak masuk surga. Terus bagaimana mereka kelak masuk surga? Allah katakan jannatu adnin yadkhuluna. Jannatu adn, mereka akan masuk ke surga adn yang tidak akan pernah hilang. Kita kalau di dunia masuk ke hotel sebagus apapun, memiliki villa seindah apapun, kelak villa itu akan kita tinggalkan. Mau tidak mau. Tapi di surga jannatu adn, jannatu iqamah. Mukim di sana selama-lamanya. Yadkhulunaha mereka masuk ke surga itu sendirian masuknya. Kalau orang masuk surga sendirian, kemudian anaknya di neraka, istrinya di neraka, bapaknya di neraka. Bagaimana perasaan dia? Di dunia aja orang tua melihat anaknya di penjara susah nggak bisa tidur. Orang tua atau seorang suami tahu-tahu istrinya ditangkap polisi dikarenakan menipu. Mau ditaruh di mana mukanya itu suami? Suami tahu istrinya punya utang numpuk dan utangnya utang riba. Apa yang akan dilakukan oleh suami? Susah hidupnya walaupun dia bergelimang harta. Maka Allah katakan nanti yadkhulunaha masuk surga itu sama siapa? Wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Allah akan masukkan surga bersama mereka yang soleh, yang soleh dari bapak mereka ke atas akan dimasukkan surga. Ke samping wa pasangan-pasangannya dimasukkan ke surga. Kurang sempurna kebahagiaan kalau anak keturunannya tidak masuk surga. Maka Allah akan masukkan anak keturunannya pun masuk surga, tapi yang soleh. Di sini tujuan pernikahan itu bapak-bapak bukan hanya cari nafkah dan memperbanyak anak. Lihatlah, kalau sekedar tujuan pernikahan memperbanyak anak, apa beda kita sama kerbau? Kerbau itu kawin untuk apa? Untuk anak doang. Bekerja untuk apa? Untuk makan aja. Tidak ada tujuan akhirat di kerbau. Karena memang dia diciptakan untuk menyempurnakan urusan manusia dalam kedunia. Ahibatifillah, kalau tujuan kita itu akhirat, maka kita melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para lelaki untuk memilih istri yang mengajak kepada akhirat. Tadi karena tujuannya bukan hanya dunia. Kalau bicara kecantikan, ya kecantikan itu akan hilang. Kita lihatlah bapak-bapak yang umurnya 50 tahun. Lihat istrinya sekarang. Apa cantik seperti dahulu? Iya Ustaz, tetap cantik Ustaz. Cuma ya sudah tua dia. Kepingin ganti. Ya, ya kalau bisa Mungkin sebagian orang akan berpikir seperti itu. Karena kenikmatan dunianya akan berkurang, iya. Seorang pemuda yang menikah beda dengan orang tua yang menikah. Kalau bicara tentang harta, iya tidak sedikit wanita-wanita yang berharta setelah kawin bangkrut. Habis hartanya. Rasulullah saw mengatakan fadfar Kau kalau ingin bahagia dunia akhirat, carilah wanita yang agamanya baik kalau ingin bahagia dunia akhirat. Apa betul orang yang menikah dengan wanita yang agamanya baik walaupun dia secara fisik mungkin ya tidak secantik yang lainnya, secara kekayaan dia tidak kaya, apakah dia akan bahagia dunia akhirat? Naam. Itu jaminan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan fadfar bidzatid din taribat Kalau yang menjadi standar pemilihanmu pasangan itu adalah agama, sudah selamat kau hidup. Tanganmu tidak akan terkena debu. Kau tidak akan sengsara hidup. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada para sahabatnya, liyattakhidha ahadukum qalban syakiran, walisanan dzakiran, wa mu'minatan tu'inuhu ala imanihi wa fi riwayatin tu'inuhu ala amri akhirah. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam hendaklah kalian mencari tiga harta mulia dalam kehidupan ini. Kumpulkan, simpan, dan letakkan di tempat yang tidak ada orang yang bisa mengganggu. Apa tiga hal ini? Fadl jemaah. Yang baru datang mungkin mau jawab. Tiga harta yang paling mulia. Semua orang bisa dapat insya Allah. Bukan cuma orang kaya. Kalau kita disuruh mencari barang antik, ada pemburu barang antik itu juga mana mana dia cari. Harganya mahal, dia beli. Padahal kalau ditawarkan ke orang lain, mungkin orang lain gak mau. Kenapa? Karena orang yang membeli nggak tahu dengan nilai keantikan. Ternyata ada tiga harta yang paling antik. Favor. Yang pertama, ilmu yang bermanfaat, amal jariah, anak yang soleh. Gimana Ustaz? Kasih hadiah Ustaz. Kasih kata Ustaz Fadl, Masya Allah. Nah, sebenarnya bukan itu jawabannya. <laughs> Tapi nggak apa-apa. Fadl. Jamaah. Apa? Angkat tangan yang mau jawab. Jangan rombongan jawab. Istri soleha Anak yang berbakti sama orang tua Ilmu yang bermanfaat Kasih lagi Kasih lagi kata Ustaz Gak apa-apa dikasih sudah fabel. Nah ini yang terakhir Yang bisa jawab Benar jawabannya Kalau salah lagi nggak ada hadiahnya <laughs> fabel. Rizki yang bermanfaat Ilmu yang bermanfaat. Amal ibadah yang diterima. Gimana Ustaz? Kasih lagi Ustaz. Katanya nggak dikasih tadi Ustaz. Nggak apa-apa dikasih Ustaz. Dia Masya Allah. Masya Allah. Jadi yang salah jawab juga dikasih Ustaz ya. Makanya jawab semua ya Ustaz. Saya tiga jemaah. Yang sebelah sini nih. Nah, udah dapat hadiah tadi belum? Belum, fadhal. Harta harta tahta wanita. Tambah, tambah ngawur ini Ustaz. Gimana Ustaz? Mau dikasih nggak Ustaz? <laughs> Ustaz. Enggak apa-apa Allah Ustaz. Iya. Allahu Akbar. Masuk hadiah tambah api Ustaz hadiahnya Ustaz. Kasih kitab ya biar belajar ya. Nah, tiga ini kata Rasulullah SAW dengarkan. Kita ini kalau nggak punya ilmu jamaah, makanya kadang-kala sampai tua nggak dapat dapat tuh barang antik. Kenapa? Oh ternyata anak salah selama ini Ustaz. Kata Nabi tiga. Yang pertama, lisanan zakiran, lisan yang pandai berzikir. Yang kedua, wakalban syakiron, hati yang pandai bersyukur. Yang ketiga nih, wazaujatan mu'minatan, seorang istri yang beriman yang membantu dia dalam urusan keimanan. Dalam riwayat lain tu'inuhu ala amril akhirah, istri yang membantu urusan akhirat bukan urusan dunia. Banyak orang mencari istri pegawai negeri. Mencari istri dokter. Apalagi? Pengusaha. Antum sudah nikah? Belum. Kalau nikah mau istri yang kayak apa? Yang modelnya kayak apa? Tinggi, mau, putih, soleha, hitam nggak apa-apa. Bener loh, didoakan sama jemaah nanti. Pada ketawa dia takut gimana kalau dapat istri hitam. Siap. Soleha agamanya gitu. Kalau yang lainnya urusannya gampang. Ya insya Allah jemaah. Mudah-mudahan Allah kasih antum istri soleha yang menyenangkan hati. Membantu urusan akhirat kadangkala kita remeh. Kita cari istri yang bisa bangun rumah bareng. Kita akan cari istri yang bisa membantu membeli mobil. Makanya tidak sedikit wanita itu yang kerja ke luar negeri. Kenapa dia kerja ke luar negeri? Bertahun-tahun jadi TKW. Karena memang suaminya mencari istri yang bisa jadi TKW. Alhamdulillah. Istrinya kemana Pak? Alhamdulillah Ustaz. Istri saya di Korea. Insya Allah. Ngapain? Ya bantu kita lah. Supaya kita bisa punya rumah. Terus Bapak? Ya saya kawin lagi di sini. Ya istri saya kerja. Gitu, Oke Ustaz. Ada kayak gitu orang-orang itu Ustaz. Ya, memang dia cari istri yang membantu urusan dunia. Sedangkan Nabi Alaihissalam memberikan arahan, kau kalau mau cari istri yang bantu urusan akhirat. Urusan dunia mah gampang. Gampang urusan dunia ini. Kau makan jadi kotoran. Jadi kotoran. Bahkan Nabi Alaihissalam mengatakan kepada para sahabatnya, Yaqul ibnu Adam mali, mali, mali. Anak Adam mengatakan, hartaku, hartaku. Mana hartamu? Nabi mengatakan, eh, Maluka innama maluka alladhi akaltahu tahu Harta Hartamu yang kau makan kemudian hilang jadi kotoran itu harta. Wa ma labistahu faablay. Dan yang kau pakai kemudian pakai itu jadi usang. Jadi usang jadi nggak bisa dipakai lagi. Mau dikasihkan kepada orang nggak mau orang itu sudah. Udah usang pakai. Yang ketiga wama tasaddaqta fihi faabqay. Yang ketiga yang kau sedekahkan kemudian kau simpan. Itu hartamu. Sisanya punya orang. Ada orang tua punya rumah besar sertifikat atas nama dia. Itu bukan hartamu. Kau mati lihat. Rebutan anakmu. Rebutan. Walaupun sertifikat nggak boleh. Bapak mati bawa sertifikat ke kuburan boleh. Nah karena ini bapak yang capek ya sertifikatnya bawa bapak bawa ke kuburan. Gak bisa. Ditinggal buat orang lain. Makanya Nabi SAW benar-benar cinta kepada umatnya. Dia berikan arahan. Cuma sayangnya umatnya nggak belajar. Jadi dia tidak tahu dengan arahan-arahan Rasulullah SAW. Mana yang seharusnya dia amalkan. Begitu pula tatkala memilih seorang menantu lelaki. Nabi SAW menegaskan untuk urusan akhirat, bukan urusan dunia. Nabi mengatakan idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu Apabila datang kepada kalian seorang lelaki mau perjaka mau duda nggak ada urusan. Tapi kalian melihat agama dan akhlaknya kalian ridho, seneng. Ngelihat agamanya Masya Allah. Ini orang kalau azan berangkat ke masjid. Tanda orang agamanya baik itu Ketika dipanggil Allah, dia datang ke rumah Allah. Tapi kalau dipanggil Allah masih main bal-balan. Masih duduk-duduk nongkrong. Oh, lah uang Allah yang manggil aja dia nggak mau. Gimana dipanggil mertua nanti? Dipanggil Allah nggak datang. Padahal Allah itu yang menciptakan dia. Kita lihat agama dari sini. Salah satu sisi ya, sholat. Makanya kalau mau tahu agama orang itu tanya sama imam masjid. Ini ada musola di sini, banyak tetangga di sini. Kalau calon menantunya itu tetangga di sini, tanya sama imam. Imam, saya mau menikahkan putri saya dengan seorang perjaka. Tinggalnya 50 meter dari musola ini. Anaknya siapa? Uh, anaknya Bapak Fulan. Oh, Masya Allah. Masya Allah tuh anak. Nggak pernah datang ke masjid. Nggak pernah. Maka di sini oh sudah agamanya tahu. Tapi katanya akhlaknya baik. Oke, akhlaknya baik, tapi kalau ibadahnya nggak baik, apa bisa bawa istrinya ke surga? <clears throat> Orang akhlaknya baik tapi nggak pernah sholat, bisa bawa istrinya ke surga? Nggak bisa. Malah dia mungkin akan membawa istri dan anak-anaknya ke neraka, bareng-bareng masuk neraka. Nauzubillah min maka kita tanya kepada Ustadz kalau mau tanya agamanya seseorang. Ini kadangkala dilupakan oleh masyarakat. Mereka tidak pernah musyawarah sama imam masjid. Sama ustadz, sama orang yang beragama. Ketika menikahkan putrinya. Tapi dia hanya melihat, Alhamdulillah ini calon menantu anak ustadz. Kerjaannya di perusahaan ini. Ya sudah mapan lah. Sudah punya rumah. Sudah punya mobil Wah gajinya aduh nggak putus loh Ustaz sebulan 10 juta. Dikawinkan. Kemana agama? Nggak gampang lah Ustaz. Agama kan nanti insya Allah bisa sambil sambil jalan gitu. Akhlak mau tahu akhlaknya orang dari mana? Ingat ini ibu-ibu kadang-kala hanya melihat Masya Allah Mantu anak itu putih Masya Allah Rambutnya Masya mancung hidungnya. Sudah iya itu. Emangnya tuh istri nanti akan melihat wajah suaminya doang. Yang menikmati wajah suaminya siapa? Semua orang menikmati. Tapi yang menikmati akhlak suaminya siapa? Istrinya di rumah tuh. Karena banyak suami itu kita ini banyak bapak-bapak nih, kita ini banyak pemain lakon, aktor, bintang film. Kalau keluar rumah, masya Allah, tebar senyum. Assalamualaikum. Kelihatan baik. Sampai rumahnya, eh, eh, sini sini. Mana airnya kok belum datang? Masya Allah, barusan senyum-senyum di luar. Masuk rumah, jadi garong. Kadang-kadang subhanallah. Ini terjadi. Orang itu pandai menampakkan kebaikan dan menutupi keburukan. Tapi di rumah dia bongkar semua keburukan dia. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mensyaratkan kalau kau ingin menikahkan putrimu, cari yang agama dan akhlaknya baik. Tanya akhlak orang itu jangan di majelis ilmu. Di sini nih, tahu fulan, oh teman anak kajian dia itu, teman anak kajian. Kalau kajian sama anak, tapi dari awal sampai akhir tidur dia kalau kajian. Oh itu urusan ya, bukan urusan akhlak. Urusan agama mungkin ya dia semangat cuma digodain setan tidur. Tapi kalau kita mau cari tahu akhlak mungkin di tempat kerjanya, di tetangganya. Gimana fulan? Oh fulan ini masya Allah sama anak kecil seneng banget. Kadang-kala dia bagi permen buat anak kecil ya. Dia senyum sama dia. Kemudian dia kalau ngomong itu halus, gak kasar. Ah, ini calon menantu yang baik. Para sahabat ketika Nabi Alaihissalam memberikan arahan. Kita tahu sahabat Nabi itu beralih dari dari masa jahiliyah kepada masa Islam dalam waktu yang sangat pendek. <clears throat> dalam waktu 23 tahun jemaah. Itu berpindah. Sehingga masih ada kebiasaan-kebiasaan jahiliyah. Maka di situ Rasul sallallahu alaihi berusaha mengkikis urusan jahiliyah sedikit demi sedikit sampai bersih. Para sahabat mengatakan ya Rasulullah in kana fi Gimana tuh kalau menantu itu ya betul akhlak dan agamanya baik, tapi ada kekurangan di dia. Mungkin kekurangan di fisik, mungkin kekurangan di ya nasabnya, bukan nasabnya orang yang yang mulia gitu ya. Kata Nabi saw. Iza ja'aku man tardawna dinahu wa khuluqahu fa'ankihu." Wa illa tuh kalau kalian tidak kawinkan orang yang akhlaknya baik dan agamanya akhlaknya mulia dan agamanya baik tidak kali nikahkan takun fitnatun fil ardi wa fasadun ari maka akan terjadi kerusakan di muka bumi kerusakan yang besar dan kekacauan dan kita telah merasakan jemaah banyaknya begal kasus narkoba geng-geng motor anak-anak gelandangan yang di pinggir jalan Anak-anak yang na'udzubillah narkoba mungkin kita lihat. Keluar dari rumah tangga kayak apa mereka? Apa keluar dari rumah tangga yang ibunya agamanya baik dan bapaknya akhlak dan agamanya mulia? Kayaknya enggak. Keluar tadi orang tua hanya memikirkan dunia. Sehingga anak ibunya sibuk bekerja, suaminya sibuk bekerja, anaknya hidup sama pembantu, anaknya kurang kasih sayang. Maka ahibati fillah Hari ini kita bicara tentang kewajiban seorang suami kepada istrinya bukan cari nafkah saja. Bapak-bapak nih. Memang Allah mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Ya. Allah menjadikan lelaki-lelaki pemimpin karena Allah memberikan kepada dia keutamaan. Jadi iya. bapak-bapak harus jadi pemimpin di rumah, bukan istrinya yang memimpin. Ada bapak-bapak yang biasa disuruh sama istrinya. Mas, sini mas. Ini sapunya. Itu belakang kotor tuh disapu. Oh, enggak. Ini yang pemimpin yang mana gitu kan. Suami itu pemimpin. Dia yang memberikan aturan di rumah. Karena Allah menjadikan dia pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Semua kalian pemimpin dan kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Wabima anfaqu min amwalihim. Yang kedua, suami itu jadi pemimpin karena dia memberikan nafkah kepada istrinya. Jadi kalau ada bapak-bapak yang tidak memberikan nafkah kepada istrinya, biasanya kepemimpinannya itu pincang. Kadangkala yang nyuruh istri. Yusuf gimana anak gak nyuruh dia? Yang kerja anak, ngurusin anak-anak, jualan anak. Dia cuma datang dari masjid, sholat, ngaji. Subhanallah. Dia tidak memberikan nafkah Yusuf Tahunan anak nikah sama dia. Dan ini banyak pertanyaan datang. Apakah boleh anak meminta cerai Yusuf Kepada suami yang tidak memberikan nafkah. Ya dilihat. Kalau memang dia itu orangnya malas dan tidak bertanggung jawab, mungkin boleh. Tapi kalau dia sudah bekerja, sudah berusaha, tapi nggak dapat kerjaan tetap, artinya kerjanya serabutan. Jangan. Kau berarti suamimu baik, yang penting akhlak dan akamnya baik, dia mau bekerja seperti sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Abdullah bin Mas'ud itu miskin. Kerjanya serabutan dulu penggembala kambing apa yang dia kerjakan dia bisa kerjakan dia kerjakan. Istrinya bisa kerja. Tapi istrinya tidak pernah nuntut macam-macam kepada suaminya. Kenapa? Karena agamanya baik. Tadi intinya. Kalau antum dapat istri yang agamanya baik, aman kehidupannya. Jadi pada jamaah ingat, kewajiban bapak-bapak itu, kewajiban seorang suami bukan hanya memberi nafkah. Kalau urusan cari makan, istri bisa cari makan sendiri. Dia sebelum menikah pun makan bukan dari rizkinya suami. Maka setelah menikah dia pun akan makan dari rizki dia sendiri. Yang banyak dilupakan di masyarakat kita itu kewajiban kedua. Apa kewajiban kedua? Menyelamatkan istri dari api neraka. Itu kewajiban besar zaman. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari apa? Dari api neraka. Bukan dari perampok, bukan dari tsunami, bukan dari kelaparan, bukan dari kebakaran, bukan dari pencuri, dari pemerkosa, bukan itu mah semua di dunia. Tapi ada yang kekal dan abadi api neraka. Dan seorang suami bapak-bapak ini jangan berharap masuk surga. Jangan berharap masuk surga. Ketika dia belum mempertanggungjawabkan istri dan anak-anaknya. Mau masuk surga langsung gitu kan. Anda nggak urusan sama istri sama anak-anak. Bapak-bapak seperti imam sholat. Ada imam sholat itu yang nggak bertanggung jawab. Gimana nggak bertanggung jawab? Dia tidak memperhatikan makmumnya. Padahal Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bagaimana imam wal imamu dhamin imam itu bertanggung jawab. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum beliau menjadi imam, sebelum sholat, beliau luruskan anak buah. Dilihat, sawu sufufakum dilihat. Kalau ada sahabat yang nggak benar, diluruskan sofnya, luruskan. Lalu tusawwunna sufufaku. Sampai Nabi marah. Kalian benar-benar luruskan, rapikan sof kalian. Aulayu khalifan Allah baina wujuhikum. Atau kalau tidak, Allah akan buat kalian bertikai dan berpecah belah. Bayangkan. Itu tugas imam. Artinya imam itu jangan cuma yang penting aku sholat Allahu Akbar. Makmumnya satu di pojok, satu di mana. Nggak urusan. Kau oh, itu bertanggung jawab. Begitu pula seorang ayah, seorang suami. Dia jangan berharap anak pokoknya masuk surga Ustaz. Kau punya tanggung jawab. Kalau kau sendirian, oke, okay, kau nggak punya tanggung jawab. Kalau kau hidup sendirian, kau nggak punya tanggung jawab terhadap istri. Ustaz, anak ngelihat istrinya orang ini Ustaz nggak pakai jilbab Ustaz. Dia bukan tanggung jawabmu. Tapi kalau istrimu, oh, kau akan diminta tanggung jawab. Kenapa kau biarkan itu? Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. <clears throat> Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. <clears throat> Beliau berusaha untuk menyamakan visi dan misi beliau sama istrinya. Karena kalau visi dan misi suami sama istri berbeda, itu nggak nyaman kehidupan. Kenapa nggak nyaman? Suaminya mau lurus, istrinya mau belok. Gimana antum kalau naik mobil sampai perempatan, antum mau lurus, istri mas anak mau ke sebelah Kira-kira apa yang dilakukan? Ya sudah antum turun aja, fabel sebelah. Kalau mau ikut anak harus lurus. Betul aja. Nabi Alaihissalam pernah mendapatkan satu masalah di istri-istri. Istri-istri Nabi juga manusia biasa. Dan apa yang terjadi di masa itu pelajaran buat umat. Di surat Al-Ahzab Ayat 28 insyaallah. 28 29 nya. Dimana mana tatkala istri-istri Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam meminta tambahan nafkah. Nabi bukan orang kaya. Nabi sibuk mengurusin umat tapi beliau tetap memberikan nafkah kepada istri-istrinya. Istri-istrinya susah hidup bersama Nabi. Kadangkala mereka makan. Kadangkala berhari-hari tidak makan. Nabi itu sering sallallahu Alaihi Wasallam datang ke rumah istrinya tanya ada yang bisa dimakan kata istrinya nggak ada illal ma yang ada cuma air apa kata Rasul sallallahu Alaihi Wasallam idan ana soim kalau gitu hari ini aku puasa sering beliau puasa sunnah karena memang nggak ada yang mau dimakan daripada hari ini nggak dapat pahala nggak makan lebih baik tidak makan dapat pahala maka niatkan puasa Pernah datang <clears throat> seorang pengemis wanita dengan dua putrinya datang ke rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rumah Nabi itu rumah yang paling mulia di muka bumi ini, coba Karena rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Luas rumah Nabi itu nggak nggak besar. Berapa luas rumah Nabi? anak kasih hadiah. Bisa jawab. Nah, rumah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam itu berapa luasnya? Tiga ratus meter persegi, masya Allah, itu rumahnya Pak RT Tiga ratus. Berapa? 3 meter kali 3 meter. Iya. Sebenarnya kurang tepat. Nah, rumah Nabi itu 5 kali 5. 5 kali 5. Tapi yang 3 kali 5 itu kamar, yang 2 kali 5 itu teras. Cuma itu rumah Rasul. Tentunya istri dapat rumah kayak gitu kan susah. Maksudnya kalau ada tamu mau jumpai di mana? Oke di teras. Kalau tamunya laki sama perempuan, gimana jumpainnya? Masak ya di teras itu yang bergabung dengan Masjid Nabawi. Jadi rumahnya itu kalau seperti ini, ini Masjid Nabawi sebelah kanan. Di sebelah kiri kiri itu rumah Nabi alaihi wasallam. Kira-kira lima kali lima rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Susah istrinya, maka mereka minta tambahan nafkah. Supaya apa? Ya supaya bisa nyaman hidupnya. Paling tidak seperti yang lainnya. Aisyah radhiyallahu taala anha ingin bersolek buat suami nggak bisa. Dia itu kalau ingin tampil cantik di hadapan Rasulullah SAW, dia harus pinjam. Pinjam. Istri Nabi itu pinjam kalung. Nabi nggak ngasih kalung, ini iya, nggak ngasih karena nggak punya waktu itu. Be Aisyah pinjam kalungnya siapa? Asma. Dia pakai ingin tampil cantik di hadapan suaminya. Sampai suatu saat istri Nabi itu yang mungkin mereka sudah bertahun-tahun hidup susah, mereka minta tambahan nafkah. Maka di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sempat mendiamkan istrinya selama satu bulan. Ditinggal semua istri. Karena beliau melihat beliau tidak mampu memberikan apa yang mereka inginkan. Dan dilihat juga kalaupun beliau mampu ini sudah pertanda tidak baik apabila seorang wanita visi dan misinya untuk mengumpulkan dunia. Setelah sebulan penuh turun firman Allah, "Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika." Wahai nabi, katakan kepada istri-istrimu. Nih, akhirnya nabi panggil satu persatu istrinya. Dalam rangka apa? Menyamakan visi dan misi dalam kehidupan ini. Satu persatu dipanggil yang pertama adalah Aisyah yang paling beliau cintai. Didudukkan. Allah mengatakan di sini, "Qul li azwajika in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila." Wahai istri-istriku, kalau yang kalian inginkan itu kehidupan dunia. Ingat, kalau yang kalian inginkan kehidupan dunia, wazinataha dan perhiasan-perhiasan dunia. Perhiasan dunia semua kenikmatan yang ada di dunia ini. Fata'alaina. Kalau gitu kini, kalian kesini, Aku akan umat tikkunna Umat tikkunna dikasih mata. Dikasih beberapa harta, kenikmatan, kesenangan, dikasih Wa usarrihkunna sarahan jam. Kemudian aku akan ceraikan kalian semuanya. Dengan perceraian yang baik. Subhanallah. Kenapa? Tadi untuk menyamakan visi dan misi. Ini sudah dilihat ingin dunia. Gak apa-apa sih ini. Kayaknya gak bisa jalan sama aku. Karena aku diciptakan untuk mengajak orang ke akhirat. <clears throat> Bukan untuk bernikmat-nikmat di dunia. Kenapa? Ya akan ditinggalkan dunia. Sudah, ini pilihan pertama. Aisyah dipanggil. Kalau kau ingin dunia, kau ingin kenikmatan dunia, ya aku akan kasih, lalu aku akan ceraikan kalian. Kenapa nggak sama visi dan misi kita? Wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wad daral akhirah fa inna Allah adda lil muhsinati min kunna ajran azima. <clears throat> Di sini Allah katakan kepada nabinya, katakan kepada mereka, kalau kalian ingin Allah dan menginginkan Rasulnya dan menginginkan ad-darul akhirah, kehidupan akhirat, sesungguhnya Allah menyediakan bagi yang berbuat baik di antara kalian ajron azima. Pahala yang besar sekali. Itu jamaah. Penting sekali. Akhirnya istri Nabi yang pertama Aisyah. Sana kata Nabi SAW, kau pulang dulu, kau musyawarah sama orang tuamu. Kau mau pilih aku, akhirat, atau kau mau pilih dunia. Kata Aisyah, ah, afika astashir. Apakah untuk memilihmu aku harus musyawarah sama bapak ibuku? Enggak, aku milih engkau ya Rasul. Ini kata Aisyah. Dia siap hidup susah. Dia siap hidup melarat. Aisyah radhiyallahu taala anha. Lalu Aisyah ngomong, "Ya Rasulullah, nanti kalau istrimu tanya aku milih siapa, kau oh, jangan kasih tahu ya." Harapannya istrinya semua milih dunia, maka Aisyah cuma bersama Nabi Muhammad SAW. Tetap wanita, wanita pencemburu dia. Dia nggak ingin Nabi itu ada yang memilikinya selain dia. Tapi ternyata semua istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memilih Nabi alaihissalatu wassalam. Maka para jemaah ini yang pertama. Tapi gimana Ustaz? Kalau masalahnya suami yang ingin dunia. Ini istri aneh Ustaz ngajak suami, "Mas, azan Mas." Sama HP-nya. Eh iya, sebentar sih. Kan waktunya panjang zuhur ini. Susah menghadapi seperti itu. Tapi seorang suami pemimpin, kau yang akan diminta pertanggungjawaban. Bukan istri yang ditanya nanti, kenapa kau tidak ngajak suamimu sholat? Memang muslim dan muslimah, ba'duhum awliya'u ba'd. Mereka saling mengasihi di antara mereka. Maka mereka saling beramar ma'ruf dan nahi mungkar na'am. Tapi tanggung jawab yang besar ada di tangan seorang suami. Silahkan bapak-bapak duduk sama istri. Didik istri. Ajari istrinya tentang kehidupan dunia ini. Hal pertama yang perlu diajarkan kepada istri adalah tauhid. La ilaha illallah. Ada wanita-wanita yang masih suka sama dukun. Ya. Ada datang ke penyihir. Yang lihat suaminya mau kawin lagi, dia cari dukun. Bagaimana suaminya supaya tidak nikah lagi? Ya bermasalah. Kenapa? Ya masalahnya bapak ketika menikah tidak melihat agamanya. Ada yang suka sama sesajen-sesajen ada. Dan tugas seorang bapak selamat. Karena syarat utama dan pertama untuk masuk surga itu la ilaha illallah. Iman harus benar iman. Kalau istrinya ibadahnya bagus, sholatnya bagus, pakai jilbab tapi berbuat syirik, ada harapan masuk surga? Nggak ada harapan masuk surga. Selama-lamanya. Karena yang beriman tadi kita lihat, kita pelajarin mana yang syirik dan mana yang bukan syirik, mana yang dosa besar, lalu kita ajarkan, kita didik. Karena di antara makna jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka, alimuhum wa adibuhum. Kalian ajari mereka tentang syariat Allah dan kalian tarbiyah mereka, didik mereka di atas adab-adab dan etika-etika yang mulia tauhid. Dan itu yang ditanamkan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada istri-istri. Dan beriman kepada hari akhir ini termasuk masalah keimanan yang sangat penting. Maka yang dikatakan di ayat ini Al-Ahzab ini kalau kalian ingin akhirat ditumbuhkan kalau kau hidup di dunia cuma sebentar. Yang kedua ajarkan salat. Allah mengatakan wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Kadangkala di kampung jamaah ya, wallahu alam entah di Seragen ini. Biasanya yang banyak sholat berjamaah ke masjid itu malah ibu-ibu. Ana lihat sofnya ibu-ibu, masya Allah, rame banget ibu-ibu. Sampai pernah ada teman jadi imam, Ustaz Ana jadi imam, Ustaz makmumnya perempuan semua. Ana yang adzan, Ana yang komat, Ana yang jadi imam. Anak lihat kan yang perempuan ada sitarnya. Dia lihat ibu-ibu ada, ada ustadz kata dia. Makmumnya nggak ada bapak-bapak. Itu di itu di kampung ya, Anak lihat. Oh iya ustadz, bapak-bapaknya bekerja. Baik, jangan lupa akhirat. Kerja bapak. Dipanggil Allah hayya 'ala shalah. Maaf, sama majikannya, bos, afwan bos. Anak dipanggil bos yang lain. Bos yang mana? Allah. Dia nyiptakan anak. Anak mau berangkat sholat tuh. Supaya sadar bosnya juga. Kalau kita ini bukan milik bos, tapi kita milik Allah. Lillahi mulkus samawati wal ard. Ajarkan sholat. Wastabir 'alaiha sabar. Nyuruh keluarga sholat itu sabar. Kadangkala perempuan, di sholat di, "Iya, Mas, ini lagi ngurusin anak-anak dulu." Ya, kesibukan dia ngurusin anak, nyiapkan makan ini. Kadang kala sholatnya telat. Bapak-bapak tanggung jawab. Makanya kalau istri itu sudah bisa sholat sunnah, bapak-bapak aman insya Allah. Kenapa? Karena kalau yang sunnah aja dijaga, insya Allah yang wajib lebih terjaga. Tapi kalau istri tidak pernah koblian, nggak pernah bakdia, oh bahaya sholat wajibnya. Karena dia hanya punya standar. Artinya anak cuma punya ini. Memang orang yang melaksanakan sholat wajib lima waktu insya Allah masuk surga. Tanpa sholat sunnah insya Allah masuk surga. Kalau sholatnya benar. Tapi kalau sholatnya kurang yang pertama dihisap pada hari kiamat itu apa? Sholatnya. Awalu ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah as-sholat. Kalau sholatnya baik, insya Allah semua amalannya baik. Insya Allah. Tapi kalau sholatnya bolong-bolong, telat-telat, ya bagaimana dengan yang lainnya nantinya? Maka seorang suami yang dia tekankan di istrinya sholat. Setelah sholat lima waktu, ajarin sholat sunnah. Salah seorang istri Nabi, kalau nggak salah Ummu Habibah, iya, radhiyallahu taala anha. Setelah dia mendengar suaminya, itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan Man salla lillahi ithnai ashrata rak'ah fil yawmi wal laylah tatawwa'an ghaira faridah banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang sholat 12 rakaat dalam sehari semalam. Sunnah bukan faridah Dia sholat lillahi taala, maka Allah akan membangunkan rumah bagi dia di surga. Kata Ummu Habibah, sejak aku mendengar kekasihku yaitu Rasulullah SAW menyampaikan itu, aku tidak pernah meninggalkan. Suami ini ngasih tahu sama istrinya. Ajarin. Ya gimana mau ngajarin kalau suami nggak pernah belajar? Bahkan yang suka pengajian ibu-ibu apa bapak-bapak? Ini ada ibu-ibu buyutnya nggak? Hah? Oh ada ibu-ibunya alhamdulillah. Yang suka pengajian ibu-ibu apa bapak-bapak? Hah? Bapak-bapak. Bapak-bapak paling Istrinya, mas mau kajian. Oh sana, kau harus jadi istri yang solehah. Suruh berangkat istrinya. Subhanallah. Gimana suami faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tidak memiliki sesuatu gimana dia bisa ngasih? Maka bapak-bapak dituntut belajar. Datang kajian. Pulang kumpulkan istri sama anaknya sini. Bapak tuh habis datang kajian tadi. Nih kata Pak Ustadz ada di surat Al-Ahzab tuh ayat 28. Mana Qur'annya ambil? Qur'annya. ke nih. Kita harus menyamakan visi dan misi. Kau istriku, anak-anakku nih, bapak mau bawa kalian ke surga. Udah ngomong dari awal. Mungkin bapak tidak bisa membuatkan rumah yang bagus buat kalian. Tapi harapan bapak kita bersama bisa punya rumah dan istana di surga. Perlu ditanamkan hal itu. Dengan cara tadi ngaji, suaminya belajar ilmu. Dia pulang jadi muallim, ngajarin istrinya dan anak. Ada suami-suami yang nggak bisa ngaji, istrinya bisa ngaji. Alhamdulillah. Iya Ustaz, Ana ini sudah 50 tahun ngaji nggak pernah Ustaz. Ya berusaha dengan datang kajian termotivasi belajar. Belajar sama istri, boleh belajar sama istri ajarkan sholat. Jadi ingat sholat sama anak-anak juga diajarin sholat ya. Yang kedua atau yang ketiga, ajarkan sodakoh. Nabi salam itu benar-benar perhatian dengan sodakoh para wanita. Bahkan ketika sholat Idul Fitri, Idul Adha, beliau salam itu datang ke sofnya para wanita. Datang ke sofnya para wanita membacakan kepada para wanita itu Ustaz, sampai jam berapa Ustaz? Masya Allah Jangan lama-lama Ustaz Nah oke okay, 10 menit lagi ya Ma. Beliau datang ke sofnya para wanita Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Membacakan surat Al-Mumtahana Ayat 12 Nih Bapak-bapak perlu bacakan itu kepada istrinya surat Al-Mumtahanah ayat 12. Apa kata Allah? Ya ayyuhan nabiyyu idza ja'akal mu'minat yubayyinaka ala an la yushrikna billahi syai'an ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله kata Allah apabila datang kepadamu wahai Nabi wanita-wanita muhajirat. Mereka berbaiat, berjanji suci untuk taat dan patuh, untuk tidak berbuat syirik. Yang pertama, tidak berbuat syirik. Yang kedua, wala syiriknya tidak mencuri. Ajarin istrinya tidak mencuri. Wala yaznin, zina, tidak berzina. Kemudian tidak membunuh anak-anak mereka kita masih mendengar ada anak yang dibuang ke selokan. Ada anak yang dibuang ke tempat sampah. Ayamnya udah minta keluar jemaah. Nah, udah waktunya keluar ayamnya. Kemudian mereka tidak memasukkan kepada keluarganya yang bukan dari anak suaminya. Dengan berzina kadangkala ada istri berzina, nih anak anaknya orang lain dia tahu. Tapi dinasabkan kepada nasab suaminya. Kemudian dapat warisan dari suami. Padahal dia bukan anak suami. Dan mereka tidak bermaksiat kepadamu dalam hal yang ma'ruf. Maka bayatlah mereka. Lalu Nabi mengatakan kepada para wanita itu, aku melihat kebanyakan kalian di neraka, maka banyaklah kalian bersodakah. Tasodakna. Subhanallah itu perempuan langsung membuka antingnya dilemparkan kepada selendang Bilal bersedekah. Cincinnya dilemparkan kepada selendang Bilal bersedekah. Kenapa? Karena sodakoh jamaah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam. burhan. Sodakoh itu bukti keimanan. Kita mau mengeluarkan duit itu bukti kalau kau akan dikasih ganti sama Allah kalau nanti ada akhirat, kalau nanti akan ada hari pembalasan, itu sodako. Dan Aisyah radhiyallahu taala anha yang dulu pernah meminta tambahan, pernah meminta tambahan nafkah kepada Nabi alaihi wasallam. Bayangkan dia pernah dapat duit kira-kira disebutkan itu sampai 1000 160 eh, ribu dirham. 160 dirham. Dia dapat duit begitu banyak, dapat duit dibagikan sebelum matahari terbenam, duit itu sudah habis. 160 ribu dirham ini jamaah. Kira-kira kalau dibuat beli kambing, itu dapat 16 ribu kambing. Itu dibagikan semua. Bisa seperti itu. Tadi didikan suaminya. Didikan suaminya Rasulullah SAW. Kemudian yang terakhir ya sebenarnya masih banyak Jangan sampai suami itu dayuth. Gak akan masuk surga tuh. Suami yang dayuth. Dayuth itu alladhi yukirul munkara ahli. Suami yang membiarkan kemungkaran terjadi di keluarganya. Istrinya berduaan sama lelaki yang bukan mahramnya dibiarkan Istrinya, auratnya dinikmatin orang sekampung, dibiarkan. Karena ada wanita-wanita yang masya Allah nggak tahu di sini. Di beberapa kampung itu wanita kalau habis mandi di sungai itu pakai pakai sewe. Betul Ustaz, anak mau tanya sama Ustaz ini. Di sini ada Ustaz kayak gitu Ustaz. Sedikit. Sedikit, masya Allah. Alhamdulillah ya, dengan dakwahnya Ustaz jadi sedikit. Iya, alhamdulillah dengan dakwah jadi sedikit. Biasanya banyak di kampung itu. Mereka hanya pakai apa? Kemben, Maksudnya cuma pakai kemben. Dan suaminya duduk itu orang sekampung liatin istrinya, nggak ada masalah. Kenapa tadi nggak ngerti? Kau mau masuk surga nggak? Jangan berpikir dengan sholat aja kau bisa masuk surga. Banyak syariat Allah yang lain. Di mana seorang harus menjaga. kadang Kadangkala orang tua melihat putrinya dibawa lelaki lain dibawa lagi naik siapa pacarnya Ustaz Alhamdulillah anak-anak yang perempuan sudah punya pacar Ustaz tapi yang minggu lalu ganti Ustaz nggak cocok katanya ganti yang baru ada orang tua yang membiarkan kemungkaran itu terjadi bakal ditanya sama Allah tugasmu bukan cuma cari makan buat anak kau bertugas membawa anak dan istrimu selamat dari api neraka masuk ke surga Allah SWT tapi nah, kalau ada orang tua yang tidak peduli dengan hal itu, silahkan. Sebentar lagi kau akan mati. Dan kau akan mendapatkan apa yang Allah katakan. Maliki yaumiddin. Akan ada hari pembalasan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Yang berbuat amal kebajikan sebesar darah dia akan melihat. Yang berbuat keburukan sebesar darah dia juga akan melihatnya. Allah berfirman kepada nabinya di surat Al-Ahzab Ayat 59, ya ayuhan nabiyu kulli azwajika. Nih. Allah mengatakan wahai nabi katakan kepada istri-istrimu. Sebelum nyuruh orang lain suruh istrimu. Wabanatika dan putri-putrimu. Jamaah ya sebelum kita nyuruh orang kampung suruhlah istri dan anak-anak kita, putri-putri kita. Wanisa mu'minin dan katakan kepada wanita-wanita yang beriman dari suami-suami mereka yang beriman. Katakan kepada wanita-wanita muslimat dan mukminat, yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Hendaklah mereka menghamparkan, mendekatkan jilbab mereka. Tutup tuh dada mereka. Bukan pakai jilbab yang kemudian masih tersingkap auratnya tutup. Dalika adna ayyurafna. Itu akan lebih bisa memudahkan untuk dikenal wanita-wanita muslimat. Beda wanita muslimat dengan budak zaman. Bayangkan. Di masa itu jilbab ini menjadi pembeda antara wanita merdeka dan budak. Antara wanita muslimat dan yang bukan muslim. Jilbabnya. Dzalika adna rafna, Oh ini wanita muslimah. Ini wanita merdeka. Kalau wanita yang bukan muslimah, maka terbuka mereka. Atau mereka tidak pakai jilbab di kepalanya. Itu bukan muslimah. Dan mereka budak-budak biasanya. Yang memang budak-budak itu biasa digodain. Salah satu tujuan jilbab ini agar dikenal hadihi muslimah. Jangan digodain. Nggak boleh kau. Karena dia menjaga kehormatan dirinya. Fala yu'udain sehingga mereka tidak akan digodain sama orang-orang munafikin, orang-orang yang punya penyakit di hatinya, yang kalau perempuan datang lewat dia liatin. Kalau pakai jilbab, lelaki akan menghormati. Tapi kalau wanita datang dengan rok pendek umpamanya, dengan you can see, lelaki-laki itu paling tidak akan memandang. Kemudian kadang-kala ada yang apa Ustaz, siulan, siut. Iya, digodain nah, kenapa? Karena memang dia pantas digodain. Masa Ustaz? Dia pantas. Dia itu pakai kayak gitu tujuannya apa? Ingin dilihat. Dia ingin dilihat orang dan tentunya ingin digodain. Dan akan ini sama orang. Wa kana Allahu ghafurar rahima. Allah itu Maha Pengampun dan Maha Pengasih, jemaah. Hadza wallahu a'lam bisawab. Intinya seorang suami harus belajar agama. Lalu dia ajarkan agama itu kepada istri dan anak-anaknya. Samakan visi dan misinya untuk meraih akhirat. Hadza wallahu a'lam bishawab wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Fadhal Ustaz akhirnya. Ya jelas di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, suami dapat hidayah sunnah saat bekerja keluar negeri Ketika pulang, anak dan istri mengenal dakwah sunnah. Dan istri masih belum bisa diajak ngaji sunnah. Bagaimana sikap sikap yang harus dilakukan seorang suami Padahal dia sudah berusaha sekuat tenaga mengajaknya menuju hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Fadhal Masya Allah jemaah. Ya. Kita tahu di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam ada wanita wanita wanita yang masuk Islam suaminya belum Islam ada yang sebaliknya suaminya Muslim istrinya kafir dan itulah kehidupan dunia Allah mengatakan waja'alna ba'dakum li ba'din fitnah atas birun kami jadikan sebagian kalian itu cobaan untuk sebagian yang lainnya untuk dilihat, kalian sabar nggak menghadapi hal itu? Jadi suami menghadapi istri mungkin yang dulu, ini kan masalahnya ketika menikah memang tidak memilih yang sudah jadi. Artinya kriteria yang diminta sebagai istri yaitu agama yang baik itu tidak ada ketika dulu menikah. Sekarang suaminya udah benar Dulu suaminya sama, sholat juga jarang mungkin ya, tidak perhatian dengan sholat, dengan ibadah. Sekarang alhamdulillah perhatian dengan ibadah, bahkan dia mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Bagaimana mengajak istri yang belum mengenal sunnah? Jangan sekaligus menarik dia tanpa mukaddimah. Proses itu kadangkala harus dilewati. Proses mengenalkan yang pertama, cara mengenalkan sunnah ini, jadilah suami yang lebih baik. Artinya kalau dulu sebelum kenal sunnah, antum kasar ngomongnya sama istri, antum kurang berbagi perhatian sama dia, kurang berbagi cinta, nggak pernah ngomong cinta sama suaminya. Setelah ngaji udah belajar, mulai nih dia berbagi cinta dan kasih sayang sama istrinya. Pulang bawa oleh-oleh, dia heran. Suamiku dulu nggak pernah bawa hadiah buat aku. Maka udah ngaji, kasih hadiah. Malam hari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu duduk sama istrinya atau tiduran sambil cerita. Dia puji istrinya, dia sanjung istrinya. Bahkan Nabi Alaihissalam kadangkala beliau minta maaf sama istrinya untuk menjadikan suasana rumah tangga ini jadi indah. Ustaz, lihat ya, Ustaz, jemaah udah pada makan Ustaz, itu nggak lihat Ustaz. Masya Allah. Ya. Iya. Nah. Jadi paling tadi itu jamaah. Jadi kita menjadikan suasana rumah tangga ini jadi lebih baik, lebih harmonis. Sehingga istri mudah-mudahan tetap kita tidak bisa memberikan hidayah kepada istri. Kita hanya bisa menyampaikan itu hidayah. Tapi merubah dia Allah Jalla Jalla. Maka sambil kita umpamanya ngaji kadangkala, "Dek, aku kepingin ngaji nih. Hari Jumat nih ngaji kahfi yuk. Tadarusan, tadarusan. Ngaji sama istrinya, sama anaknya ngaji terusan gantian ya misalkan kau baca diperbaikin bacaannya makan usahakan makan bersama satu nampan sekarang biasanya makan di meja jauh-jauhan kan orang kalau makan di meja satu di sini satu di sana usahakan makan sekali-kali beli piring besar jemaah makan bareng sama anak sama istri sambil ngasih ujangan di situ jadi ngasih ujangannya itu santai Mudah-mudahan dengan cara seperti itu nanti ya sambil dibawa ke kajian, pelan-pelan sambil didoakan, semoga Allah memberikan hidayah kepadanya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Soal yang kedua, Seorang istri yang sudah tidak dinafkahi setelah lahir dan batin oleh suami selama lebih dari dua tahun Sehingga si istri terpaksa bekerja untuk mencari nafkah sendiri Suami bekerja di luar kota, pulang seminggu sekali dan ternyata punya istri baru di kota tersebut. Suami masih mengerjakan sholat lima waktu. Pertanyaannya, apakah istri boleh menuntut cerai? Sobat. Subhanallah jemaah ya. Jadi nggak dikasih nafkah dua tahun. Nah, tapi bisa kawin lagi dia. Masya Allah. Allahu Akbar. Diapain ya, ya suaminya? Memang kadang-kala ada suami yang tidak bertanggung jawab. Kadang-kadang kesalahan itu kesalahan tadi pertama milih suami udah nggak benar. Sehingga ya udah itu pilihan. Sekarang bagaimana menyikapi? Apakah boleh si istri si istri bekerja? Ya dia menghidupi dirinya, terpaksa dia bekerja. Bolehkah dia minta cerai? Boleh minta cerai. Kalau memang itu solusi. Cuma memang suami-suami kayak gini tadi menjaga sholat lima waktu, ingat jamaah. Nanti pada hari kiamat itu ada orang yang bangkrut pada hari kiamat. Dia bawa pahala sholat. Dia bawa pahala zakat, pahala haji, pahala puasa. Dia bawa pahala Tapi ternyata dia punya kesalahan sama orang. Dia mendolimi ini, dia mungkin mendolimi istrinya, tidak memberikan hak istrinya. Akan nuntut istrinya nanti sama suami akan terjadi ketika tidak ada maaf di antara mereka. Maka bagi para suami hati-hati dengan masalah hak dan tanggung jawab dia. Tanggung jawab dia kepada istrinya dan hak-hak istrinya umpamanya. Tapi si istri kalau melihat kalau anak bercerai Ustaz mungkin akan jadi tambah buruk kehidupan anak sama anak-anak anak dan si istri itu menerima itu faktor. Tapi kalau dia mau minta cerai dalam kondisi yang disebutkan boleh kalau itu memang solusi dan tadi suami kadangkala dia kawin lagi di tempat itu, dia bisa ngasih nafkah kepada istri keduanya. Istri pertama karena dilihat, oh istriku sudah mulai bekerja, nggak perlu duit kayaknya, nggak dikasih nafkah. Karena istri sudah bekerja. Ingat pada hari kiamat ada nanti orang yang keluar dari kuburannya, tulang rusuknya miring jemaah jatuh. Dia jalan menuju ke padang mahsyar, dilihat semua manusia. Kalau dia hidup di kampung ini akan dikeluarkan, dibangkitkan dari kampung ini semua ke padang mahsyar. Itu orang-orang kampung lihat dia semua. Oh ini ternyata yang punya istri dua tidak adil. Kelihatan. Dan akan terhina kelak pada hari kiamat. Hada wallahu a'lam Soal yang berikutnya Apakah boleh meminta jabatan dengan berdalil surat Yusuf ayat 55 dan dia merasa mampu untuk memimpin. Ya. ya. Kalau dia seperti Nabi Yusuf, tafadhol. Nah. Kalau seperti Nabi Yusuf, tak tafadhol. Iya, kadangkala orang itu memang merasa lihat ya Allah ini kayaknya rusak di sini kalau bukan anak yang memimpin umpamanya dan dia iya. merasa bisa memperbaiki umpamanya. Karena semua orang Ustaz kalau bukan anak yang maju umpamanya, umpamanya nih. Ini semua orang akan berbuat dosa. Tapi kalau ternyata ketika antum maju, antum yang berbuat dosa. Berapa banyak pejabat yang akhir hidupnya di mana? Di penjara. Akhir hidupnya di penjara. Dia masya Allah ya berapa banyak pemimpin daerah, bupati, ada yang gubernur, ada yang mungkin mantan menteri, ada yang anggota DPR penuh penjara sama mereka. Dan rata-rata mereka itu mencari jabatan dan merasa mampu untuk memimpin. Dan terbukti mampu apa nggak mampu mereka. Cari fulus semuanya jemaah. Cari jabatan. Maka Rasulullah SAW mengingatkan jangan minta jabatan itu Nikmatil murdia wa bi'satil fatimah. Kata Nabi SAW, kepemimpinan atau jabatan itu adalah ibu menyusui yang sangat baik. Disusui terus. Tapi kalau sudah disapih, itu buruk sekali. Dan kita melihat. Maka hati-hati yang meminta jabatan malah merasa mampu, hati-hati. Dia berada di satu titik garis yang sangat berbahaya sekali. Apalagi kalau dia merasa seperti Nabi Yusuf, wah anak kayak Nabi Yusuf bisa. Bisa. Ya, fadhol. Nanti Allah akan mempertanggungjawabkan apa yang kau minta Tapi Nabi melarang kita minta jabatan semacam. Hada wallahu a'lam Nah, soal berikutnya Assalamualaikum Alhamdulillah istri anak hamil Istri anak hamil Tetapi sejak hamil ini Mintanya aneh-aneh Dan susah ditinggal buat ngaji dengan alasan perutnya mual, tidak mau ditinggal. Bagaimana baiknya Ustaz? Masya Allah. Wajar zaman kalau perempuan itu hamil itu bawaan bayinya biasanya. Di dalam itu bayinya punya siapa? Punya suaminya kan? Maka antum harus sabar. Kalau dikatakan susah ditinggal ngaji, yang antum bikin kajian di rumah. Selesai. Nah, gak usah ditinggal, bikin kajian di rumah selesai. Dan alhamdulillah kajian sekarang ya banyak majelis-majelis ilmu itu banyak dan antum kalau mungkin tidak bisa hadir di satu waktu karena kondisi memang parah kondisi istri jangan ditinggal. Tapi kalau di satu sisi ya dia sudah senang ada yang bisa jagain dia karena terus terang kondisi wanita beda-beda nggak sama. Maka jawaban itu juga nggak bisa sama. Ada perempuan terus terang ada satu keluarga anak ketika dia hamil masya Allah nggak mau mandi coba nggak mau mandi. Kalau mandi muntah-muntah, ngelihat suaminya mau muntah. Iya, ini ini kadang terjadi. Ya, jangan marah sama istrinya. Itu ada anakmu di dalam perutnya dia itu. Ada Allah a'lam Ustaz, pertanyaan yang terakhir, Nah. dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala diceritakan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang tiga dosa besar, maka beliau menjawab, engkau menjadikan tandingan Allah. Menjadikan tandingan untuk Allah. Yang kedua, engkau membunuh anakmu karena takut akan ikut makan bersamamu. Yang ketiga, engkau menzinai istri tetanggamu. Pertanyaan besar, apakah yang dimaksud dengan membunuh anak apakah program pemerintah kami termasuk di dalamnya? Iya, KB bukan membunuh anak Karena anaknya belum belum ada. Membunuh anak itu ketika anak itu sudah ada. Artinya kita tahu bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melarang seorang sahabat menikahi wanita yang mandul. Dia cantik, terhormat, tapi nggak bisa punya anak. Lalu Nabi SAW mengatakan, lah kau jangan nikahin perempuan itu. Sampai tiga kali sahabat ini maksa mau menikahin wanita itu. Lalu Nabi mengeluarkan pernyataan dengan mengatakan tazawwajul walud al wadud fa inni mukathir bikumul umam yawal qiyamah. Nikahilah wanita-wanita yang subur, banyak anaknya. Dan penyayang karena aku akan berbangga-banggaan pada hari kiamat dengan banyaknya umatku pada hari kiamat. Maka kita diperintahkan salah satu tujuan menikah itu memperbanyak anak. Ketika istri kadang-kala ngomong, apa bang kayaknya udah cukup lah. Jangan kok cukup, berapa anaknya? Baru tujuh, baru tujuh. Nah, insya Allah kita perbanyak umatnya Rasulullah SAW. Nabi itu bangga sama orang-orang yang anaknya banyak pada hari kiamat. Kalau benar anaknya. Iya tentulah anak-anaknya bapak soleh, ibu soleh, insya Allah anak-anaknya akan soleh, paling tidak akan berkumpul sama orang tuanya. Maka perbanyak anak-anak. KB diperbolehkan dalam Islam kalau tujuannya mengatur kelahiran, bukan membatasi kelahiran. Keluarga berencana, iya antum rencanakan. Iya rencana anak Ustaz punya anak 12, apa-apa. Itu KB. KB itu apa artinya? keluarga berencana. Artinya kita merencanakan. Maka kalau antum mengatakan KB itu membunuh enggak? Tinggal antum lihat anak kayaknya kalau punya anak tiap tahun susah. Anak kepingin anak-anak sampai nyusui sempurna. Disusui ibunya sempurna dua tahun, berarti ketiga baru punya anak. Fadol. Antum merencanakan hal itu. Tapi rencanakan sebanyak-banyaknya. Dan jangan takut, yang ngasih rizki mereka ini bukan bapak Dan bukan Pak RT. Dan bukan bapak camat. Dan bukan bapak bupati. Bukan. Tapi yang memberi rizki kepada anak-anak kita adalah yang memberi rizki kepada bapak presiden kita. Yang memberikan rizki kepada menteri-menteri negeri ini. Memberikan rizki kepada gubernur-gubernur. Dan dia yang memberikan rizki kepada anak kita. Maka jangan takut. Maka program pemerintah ini sebenarnya kalau antum lihat tahun 89 itu Dewan Dakwah mengeluarkan sebuah buku judulnya Data dan Fakta tentang usaha pemurtadan dan mengurangi jumlah umat Islam di negeri kita. Salah satunya adalah program KB di situ. Disebutkan kalau umat Islam dokter-dokter yang non muslim ya perawat-perawat non muslim bidan-bidan non muslim berusaha untuk menanamkan di diri orang Islam supaya kabi, supaya kabi. tapi untuk orang Nasrani haram KB mereka haramkan anak baca sendiri dan ada buktinya diharamkan mereka bahkan kalau ada orang Nasrani yang ikut kabi, orang Nasrani ikut kabi itu termasuk pembunuh tentara-tentara Tuhan karena jumlah umat Nasrani jadi lebih sedikit. Maka jangan takut harapan anak yang ada di sini semua punya anak banyak. Anak sering cerita di Bodowoso itu, Jawa Timur itu ada seorang ustadz punya anak 27 dari satu istri. Bapak-bapak separuhnya. Paling nggak punya anak berapa? 13. Bismillah. Artinya kita ini nggak bisa memprogramkan. Kita punya rencana, punya anak banyak. Rencanakan hal itu. Dan kalau takut nanti gimana Ustaz? Untuk urusan makan, antum nggak usah ngurusin makan mereka. Indonesia ini luas. Punya berapa pulau? Berapa pulau? 17 ribu pulau. Yang baru ditempatin itu 6 ribu sekian. Masih sisa berapa? Sepuluh ribu lebih. Antum bikin di pulau-pulau itu, bikin anak taruh di pulau-pulau sana. Termasuk me memakmurkan program pemerintah. Iya, agar pulau-pulau itu jadi ada isinya. Bermanfaat. Dan masih banyak yang kosong. Anak kalau naik pesawat itu jamaah. Ya Allah. Ternyata yang ada pemukimannya itu hanya sedikit sekali. Sisanya itu kosong dari manusia. Dan kita perlu isi yang kosong-kosong. Bismillah. Jadi kalau dikatakan KB termasuk membunuh anak tidaklah. Karena KB itu keluarga berencana, maka antum rencanakan punya anak. Ustaz rencana berapa Ustaz? Kita tanya rencana Ustaz. Fadal Ustaz. Rencana rencana Ustaz. Ya rencana lah. Berapa Ustaz? Fadal Ustaz. Minimal nggak kalah sama mertua gitu. Minimal nggak kalah sama mertua. Mertua berapa anaknya? Cuma 8 Alhamdulillah Insya Allah Anda doakan Ustaz Insya Allah 9, 10 Tapi istrinya nggak mengaminkan Allah Udah cukup Capek kata dia Nah ibu-ibu jangan takut Ketika dia hamil Ustaz anak capek hamil Setiap kelelahan dia Ingat Allah la yadlimu mithqala darrah. wa intaku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azim. Allah tidak akan menzalimi sebesar biji darah pun tidak akan Bahkan kalau itu kebaikan Allah akan lipat gandakan. Apalagi seorang wanita yang menyusui anaknya hamil rasa lelah semua itu ada hitungannya jemaah Dan anak-anak itu aset akhirat kita. Bukan rumah aset kita. Rumah akan ditinggal. Rumah tidak bisa menambah amalan kita. Tapi anak bisa menambah amalan orang tuanya. Bisa mendoakan orang tuanya. Maka dengan cara memperbanyak anak dan didik anak dengan benar. Ingat jangan bikin anak tapi anaknya tidak diurusi. Akhirnya anak-anak itu jadi anak-anak yang tidak benar. Hadza wallahu a'lam Apabila yang anda sampaikan benar itu dari Allah Jalla jalal. Kalau ada yang salah dan kurang berkenan Dari diri anda pribadi Allah dan Rasul yang terbebaskan dari kesalahan itu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh